Disusun oleh Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Salah seorang ulama besar Ahlus Sunnati wal Jamaah Di masa kita ini Baik Kita akan memasuki sebuah pasal yang berjudul wujubu ma'rifatil aqidatil islamiyah kewajiban mempelajari akidah Islam kewajiban mempelajari akidah Islam kata Syekh rahimahullah wajib bagi setiap muslim mempelajari akidah Islam agar kita dapat memahami maknanya dan bagaimana mengamalkannya serta mengetahui apa saja yang bertentangan dengan akidah ini. Dan secara garis besar yang bertentangan dengan akidah itu ada dua hal. Yang pertama yang dapat menghapuskannya atau membatalkannya atau dengan kata lain menghancurkannya sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, yang mengurangi kesempurnaannya. Yang kedua adalah yang mengurangi kesempurnaannya. Iya. Ini yang bertentangan dengan akidah secara garis besar. Jadi ada dua hal. Yang pertama, yang dapat menghapuskannya yang kedua, yang dapat mengurangi kesempurnaannya. Yang dapat menghapuskannya itu bermakna menyebabkan orangnya itu murtad, keluar dari Islam. Adapun yang dapat mengurangi kesempurnaannya adalah menyebabkan dia itu fasik tetapi tidak sampai kafir. Namun dia disebut dengan orang yang sesat. Iya. Contohnya yang dapat menghapuskan akidah adalah syirik besar atau kufur besar. Sedangkan yang mengurangi kesempurnaannya adalah syirik kecil atau kufur kecil. Jadi di samping mempelajari bagaimana akidah yang benar, maka kita pun akan mempelajari dua perkara yang dapat merusak akidah. Baik merusak sampai di akarnya atau mengurangi kesempurnaannya. Ingat selalu ini dua hal yang merusak akidah. Yang pertama, yang merusak dan menghilangkan akidah sama sekali, nggak tersisa nggak ada yang tersisa lagi. Maksudnya apa? Orang yang akidahnya rusak ini nggak pantas lagi disebut sebagai muslim. Ya, sudah kafir, murtad keluar dari Islam. Yang kedua, yang mengurangi kesempurnaannya. Artinya dia masih muslim tapi sesat. Dia masih muslim tapi sesat. Nah, di samping kita akan mempelajari akidah yang benar, kita juga akan mempelajari apa saja yang bisa merusak akidah, baik merusak sampai ke akarnya atau mengurangi kesempurnaannya. Dan ini sesuai dengan judul buku. Judul buku ini adalah Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad war Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Bimbingan kepada akidah yang benar dan bantahan terhadap orang yang melakukan syirik dan penyimpangan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illa fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ini dalam surat Muhammad. Ayat keberapa ini? Beliau nggak sebutkan di sini nomor-nomor suratnya. Ya. Antum belum punya bukunya juga. Ada buku terjemahannya dijual. Kalau antum punya lebih bagus lagi. Kalau nggak bisa beli nanti anda belikan. Ini dalam surat Muhammad. Cuman anak lupa ayat keberapa. Nanti antum bisa cari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah. Ini berasal dari kata ilmu. I'lam. Berilmulah, ketahuilah. Annahu la ilaha illallah. Bahwasannya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dhambik dan mohon ampunlah atas dosamu. Di dalam ayat ini perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan terlebih dahulu berilmulah bahwasannya la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Allah katakan wastaghfir li dan mohon ampunlah atas dosamu. Berdasarkan ayat ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata dalam sahih beliau Babul ilm qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan maupun perbuatan. Iya. Coba perhatikan ayat ini. Fa'lam berilmulah. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah pertama sekali adalah ucapan yang harus kita ucapkan. Dan juga harus diyakini dan diamalkan dengan anggota tubuh. Baru kemudian Allah perintahkan beramal, wastagfir lidzambik dan mohon ampunlah atas dosamu. Intinya ayat ini dimulai pertama sekali dengan ilmu. Sebelum perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dalam syarah beliau, mengutip dari Ibnul Munir, arada bihi annal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Yang dimaksud Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah bahwasannya ilmu itu merupakan syarat sahnya ucapan maupun perbuatan. Fala yu'tabarani illa bihi. Ucapan dan perbuatan itu tidaklah diakui kecuali dengan ilmu fahuwa mutaqaddimun alaihima li'annahu musahihun linniyah al-musahihah lil Maka ilmu itu mendahului keduanya, yaitu mendahului ucapan dan perbuatan. Karena dengan ilmu niat seseorang menjadi sahih dan niat itu adalah syarat sahnya amalan. Baik. Apa maksudnya ucapan beliau di sini? Ini keterangan dari Ibnul Munir yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi beliau menjelaskan maksud ucapan Imam Al-Bukhari. Berdalikan, berdalilkan dengan ayat yang telah kita bacakan pada surat Muhammad. Bahwa ayat tersebut menunjukkan ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Maksudnya apa? Kalimat ini, ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Maksudnya apa? Il, ucapan dan perbuatan kita tidak sah. Ucapan dan perbuatan kita tidak sah. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa didasari dengan ilmu. Artinya seluruh amal ibadah kita baik itu berupa ucapan-ucapan, lafaz-lafaz ataupun perbuatan anggota tubuh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu. Apa alasannya? Allah tidak menerima karena dengan ilmu itulah niat menjadi benar. Ya. Artinya apa? Orang tidak mungkin bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu. Sekarang kita bertanya, apa arti keikhlasan? Orang tidak akan memahami keikhlasan kecuali dia menuntut ilmu terlebih dahulu. Maka hakikat ikhlas sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil yang syar'i adalah beramal karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Iya. Dan kalau kita perhatikan ini penjelasan ikhlas secara ringkas. Kalau kita perhatikan seluruh dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, beramal karena Allah itu sudah mencakup beramal demi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Iya. Contohnya apa? Balasan Allah di akhirat. Dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Itu bagian dari keikhlasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memuji para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam tatkala mereka beramal atas dasar harap dan takut kepada Allah mengharapkan surga Allah dan takut azab Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah Mereka mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Iya. Kalau orang yang katanya ikhlas tapi tanpa didasari oleh ilmu, maka aneh-aneh konsep keikhlasannya. Ya, di antaranya ada yang mengatakan kalau betul-betul kamu ikhlas, semata-mata kamu mencari ridha Allah. Kamu nggak harap surga, nggak takut neraka. Ini ucapan dari mana datangnya? Ya. Tidak ada berdasar dari Al-Quran, tidak ada pula dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua sudah sama. Kita ikhlas karena Allah, mengharapkan surga Allah dan takut dari neraka. Sama aja itu. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena itu semuanya mengharapkannya dari Allah. Allah yang memasukkan kita ke dalam surga dan Allah yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan, nggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ya, ini kebodohan yang besar. Mana mungkin Allah meridhoi seseorang, kemudian Allah menimpakan azab kepadanya di dalam azab yang sangat pedih. Ya. Ada pula yang mengira dia sudah ikhlas, padahal dia sedang tertipu oleh syaitan. Contohnya apa? Seorang laki-laki mengatakan, saya nggak mau sholat berjamaah di masjid. Nanti saya dikira riak. Nah ini. Ini konsep keikhlasan yang salah. Karena sholat lima waktu itu wajib. Bahkan ada yang tidak jadi beramal sama sekali. Sudah saya nggak mau beramal, nanti saya dibilang riak. Padahal hakikatnya itu adalah riak dalam warna yang lain. Kenapa? Karena dia tidak beramal hakikatnya bukan karena Allah juga. Tetapi karena manusia. Kalau riak yang sesungguhnya karena ingin dipuji manusia, maka riak dalam warna yang lain ini karena takut dipuji manusia. Artinya sama-sama karena manusia. Ya, ini contoh. Apabila keikhlasannya tidak berdasarkan ilmu. Bahkan untuk merealisasikan syarat kedua, syarat kedua agar diterimanya amalan yaitu dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka secara mutlak harus dengan ilmu. Ya. Jadi syarat diterima ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk dapat merealisasikan dua syarat ini mutlak harus dengan ilmu. Bagaimana bisa Seseorang meneladani Rasulullah SAW tanpa dia mempelajari terlebih dahulu bagaimana petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin, mustahil, mustahil selamanya. Yang akan terjadi adalah dia beramal tanpa ilmu yang akan menjerumuskannya di dalam kesesatan. Itu yang akan terjadi. Kalau seseorang beramal tanpa ilmu dan dia merasa sedang meneladani Rasulullah SAW, maka pada hakikatnya dia sedang melakukan satu amalan kesesatan tanpa dia sadari.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 Karena dia nggak mungkin dapat beramal dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menuntut ilmu. Padahal beliau telah mengingatkan Man amila amalan Laisa alaihi amruna fahuwaraddun Barang siapa mengerjakan satu amalan Tidak ada padanya perintah dari kami Maka amalan tersebut tertolak Jadi ingatlah selalu Ini dua syarat Diterimanya ibadah Ikhlas karena Allah Dan meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi Inilah pentingnya ilmu sebelum beramal. Karena kita nggak mungkin beramal dengan ikhlas dan tidak mungkin pula beramal sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menuntut ilmu terlebih dahulu. Baik. Penjelasan ini menunjukkan kepada kita pentingnya mempelajari akidah yang benar. Karena akidah yang benar adalah amalan yang paling tinggi. Akidah yang benar adalah amalan yang paling tinggi, yaitu amalan hati. Keyakinan yang benar. Memiliki keyakinan yang benar sebagaimana yang Allah tuntunkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah amalan yang paling tinggi. Lebih daripada amalan-amalan yang zahir. Bahkan amalan hati adalah pondasi amalan zahir. Apabila pondasinya rusak, maka bangunan yang ada di atasnya akan runtuh. Inilah pentingnya mempelajari akidah yang benar. Jadi jangan disepelekan, harus kita anggap inilah ilmu yang paling penting di dunia ini untuk kita pelajari. Iya. Oleh karena itu, Syekh rahimahullahu taala wa hafizah menegaskan betapa pentingnya ilmu ini sehingga para ulama telah menyusun kitab-kitab khusus, buku-buku khusus untuk menjelaskan tentang akidah yang benar. Demikian pula para ulama membantah akidah-akidah yang menyimpang. Masya Allah sangat banyak sekali yang ditulis para ulama. Dan buku ini, buku yang kita pelajari ini, bisa kita katakan termasuk rangkuman, ya, atau satu buku yang mencakup banyak buku yang pernah ditulis para ulama terdahulu. Ya, jadi harus sabar nih kita belajar ini. Ya. Harus sabar kita belajar ini sampai selesai. Ya. ya mudah-mudahan semua yang hadir sekarang besok-besok masih hadir. Ya. Insya Allah kita pelajari sampai selesai supaya kita paham akidah yang benar itu seperti apa. Ya, ini kita sudah tiga pertemuan masih mukadimah terus ini. Ya. Sampai beberapa pertemuan berikutnya. Betapa pentingnya ini. Iya. Baik. Kemudian Syekh Hafidahullah Ta'ala juga mengingatkan bahwa sepatutnya umat Islam memiliki perhatian yang lebih besar dalam mempelajari ilmu akidah melebihi ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, melebihi ilmu-ilmu yang lainnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus para dai untuk mengajarkan ilmu-ilmu ini ke kaum-kaum atau bahkan kepada kerajaan-kerajaan dan negara-negara di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula ada hal yang sangat ditekankan beliau di sini. Sepatutnya ilmu ini dijadikan sebagai kurikulum resmi di setiap sekolah dan sempatkan setiap hari mempelajari ilmu ini. Ini idealnya. Ya. Setiap hari ada jam khusus satu atau dua jam di samping mempelajari yang lain kita belajari ilmu akidah ini. Ya, ini sepatutnya di sekolah-sekolah kaum muslimin. Dan apabila kenyataannya tidak demikian, maka sepatutnya kita berusaha sendiri untuk mempelajari ilmu ini. Iya. Saya bacakan sedikit dari ucapan beliau ya. Walihada yajibu an yakuna li ilmi al-aqidah as-sadarah bainal muqarrarat ad-dirasiyah fi mukhtalafil marahil. Oleh karena itu, karena pentingnya ilmu ini yang sudah kita pahami, ini adalah kunci kebaikan dunia dan akhirat. Maka sudah sepatutnya ilmu akidah yang benar ini akidah sahihah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat dijadikan kurikulum resmi pada setiap tingkatan uh, pendidikan. Pada setiap tingkatan pendidikan. Wa antu'ta minal hisas al-yaumiyah al-adad al-kafi. Dan hendaklah dalam setiap pelajaran harian diberikan bagian yang mencukupi. Di bagian diberikan jam yang mencukupi. Baik ilmu akidah secara khusus maupun ilmu agama secara umum. Ya. Ini jemaah sekalian konsep pendidikan Islam. Lebih mengutamakan ilmu akhirat. Walaupun kita mempelajari ilmu dunia atau kita berada di satu sekolah yang secara spesialisasinya untuk mempelajari ilmu dunia, tetapi tetap saja ilmu agama mesti ada dalam pelajaran setiap hari. Iya. Walaupun kita bersyukur juga walau sepekan sekali masih ada. Ya. Namun di sisi lain sangat disayangkan juga apabila yang dipelajari adalah justru akidah-akidah yang menyimpang dari syariat Islam, ya, dari akidah yang sebenarnya. Ya. Ini idealnya wa yakhtar laha al-mudarrisun wa yukhtar laha al-mudarrisun al-akiffa dan hendaklah dipilih untuk mengajarkannya guru-guru yang betul-betul paham dengan akidah ini yang betul-betul ahli dalam akidah ini untuk mengajarkannya jamaah sekalian ini termasuk bagian penting dalam mempelajari agama dalam mempelajari agama secara umum dan akidah secara khusus, yaitu memilih guru. Siapa guru yang pantas untuk mengajarkan akidah? Seorang guru yang betul-betul memahami akidah Islam berdasarkan metode ahlus sunnati wal jamaah. Iya. Berdasarkan metode ahlus sunnati wal jamaah. Tidak boleh kita mempelajari agama ini dari selain ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa? Agar kita tidak tersesat. Agar kita tidak tersesat. Iya. Sebagaimana dipesankan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Kata beliau, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya agama ini atau ilmu ini adalah agama itu sendiri. Maka lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Jadi sampai-sampai para ulama dahulu melarang keras kita mengambil ilmu dari orang-orang yang memiliki kesesatan, yang memiliki penyimpangan. Walaupun mungkin dia dari sisi lain dia punya ilmu. Katakanlah dia ahli membaca Al-Qur'an atau ahli bahasa Arab atau bahkan ahli ibadah tapi akidahnya menyimpang. Maka tidak boleh kita duduk di hadapannya atau bahkan mendengar ucapan-ucapannya yang menjelaskan tentang agama Islam. Kenapa? Karena kita bisa tersesat, bisa terpengaruh. Dan gak bisa kita mengatakan, gak apa-apa saya duduk, saya akan mengambil yang baiknya dan saya buang yang buruknya. Gak boleh. Kenapa? Dari mana kita bisa menjamin kita bisa membedakan ini yang baik dan ini yang buruk. Hah. Dari mana kita bisa menjamin? Ya. Bisa jadi dia sudah memberikan yang jelek kepada kita, mengajarkan yang menyimpang kepada kita, kemudian kita ambil tanpa kita sadari. Ya, makanya para ulama dahulu itu betul-betul sangat takut. Ya. Sangat takut apabila mendengarkan ucapan orang-orang yang menyimpang. Apabila mendengarkan orang ucapan orang-orang yang menyimpang. Sehingga dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, "Aktsaru a'immatis salaf 'ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubah khattafa." Para ulama dahulu, ulama dari generasi salaf, yaitu generasi sahabat dan tabi'in, kebanyakan memperingatkan keras Jangan sampai duduk di majelisnya orang-orang yang sesat, orang-orang yang memiliki penyimpangan. Kenapa? Karena mereka melihat hati itu lemah. Sedangkan kerancuan dan kesesatan yang disampaikan oleh orang-orang yang sesat itu bagaikan kilat yang menyambar-nyambar. Ya. Bagaikan kilat yang menyambar-nyambar. Jadi ini berbahaya sekali. Ya. Ini prinsip di dalam mempelajari ilmu akidah. Memilih guru yang bermanhaj ahlus sunnati wal jamaah. Jemaah sekalian, ada seorang ahli hadis dari generasi ulama salaf dahulu. Ahli hadis yang hafalan hadisnya luar biasa. Kuat sekali. Sampai para ulama mengatakan hafalannya itu sempurna. Ya, sempurna nggak pernah salah kecuali sedikit. Yang itu artinya salah sepele saja. Ya. Mendekati komputer di masa ini. Itu hafalannya. Itu dari segi hafalannya. Ternyata dia juga bukan hanya menghafal hadis. Dia juga ahli fikih. Artinya hadisnya dia paham bukan sekedar dia hafal. Dan bahkan dia juga ahli ibadah. Dia juga ahli ibadah. Ya. Rajin beribadah. Malam-malamnya dihabiskan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sholat malam, dengan berzikir, dengan membaca Al-Qur'an. Ya. Tapi jemaah sekalian, ulama-ulama besar di masa mereka, di masa mereka hidup, itu melarang kaum muslimin untuk belajar kepada orang ini. Dia ahli hadis. Kalau dia ahli hadis jangan ditanya Al-Qur'an lagi. Ya. Hadis saja dia hafal sekian banyak, apalagi Al-Qur'an. Ya. Para ulama dahulu, kaum muslimin dahulu kebiasaan mereka belum pula sampai umur balik sudah menghafal Al-Qur'an. Setelah itu baru menghafal hadis. Itu kebiasaan mereka dahulu. Ya. Maka dia hafal Quran, hafal hadis, hafalannya sempurna, ya, terpercaya hafalannya kuat sekali, dan dia ahli fikih. Ya, ahli fikih. Hebat kalau berbicara fikih. Dan juga ahli ibadah. Dan sangat nampak dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Seperti apa nampaknya jemaah sekalian? Orang ini kalau dia mendengar ayat-ayat tentang kematian, atau tentang hari kiamat, dia bisa menangis terseduh-seduh sampai pingsan. Ya, subhanallah. Artinya dia juga bukan hanya hafal Quran, dia paham arti Al-Quran. Ya. Kalau kita sudah berbicara dahsyatnya kiamat, kayaknya biasa-biasa saja, karena nggak paham artinya. Ya. Ini orang tersebut. Tetapi ulama besar di masa itu seperti Al-Imam Sufyan Al Thawri, Az-Zaidah, ya, Zaidah. Demikian pula Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan atau selain mereka. Mengingatkan umat jangan datang di majelisnya. Ya. Zaidah duduk di masjid untuk melarang orang-orang kalau pas datang hati-hati jangan dekat dengan orang itu. Hati-hati jangan dekat dengan orang itu. Itu kerjaannya di masjid. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia punya satu penyimpangan. Yang mana penyimpangan itu menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Satu penyimpangan tapi besar. Yaitu apa? Dia berpemahaman khawarij. Ya. Ini pentingnya mempelajari akidah. Ulama besar ahlus sunnah di masa itu melarang kaum muslimin bela belajar darinya. Kenapa? Dia punya satu pemikiran khawarij. Apa pemikiran khawarij yang ada dalam dirinya? Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam biografinya. Kalau antum baca biografi orang ini, namanya adalah Al-Hasan bin Soleh bin Hayy. Kalau antum baca biografinya di Syiar A'lamin Nubala yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi, antum akan berdecak kagum. Dahsyat sekali luar biasa biografinya segala macam keahlian dalam agama Islam ada padanya. Bukan hanya keil keilmuan, tapi ibadahnya juga luar biasa. Ya. Dan nampak dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Ya, dia nggak bisa tuh mendengarkan ayat-ayat tentang kematian atau bahkan berita kematian seseorang, dia pingsan karena takut kepada Allah. Ya. Dan Imam Zahabi rahimahullah menulis semua keutamaan-keutamaannya itu di dalam Syiar Alamin Nubala. Kemudian beliau sebutkan juga para ulama besar di masa itu melarang kaum muslimin mempelajari ilmu darinya. Kenapa jamaah sekalian? Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan satu penyimpangannya. Apa itu? Yarsaifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia berkeyakinan boleh memerangi pemerintah muslim yang zalim. Iya. Dia berkeyakinan boleh memerangi pemerintah muslim yang zalim. Ini adalah keyakinan Khawarij. Ya, insyaallah taala nanti akan datang kita pada bab ini. Akan sampai pada bab ini pembahasan tentang Khawarij. Ya. Tetapi kata Imam Zahabi rahimahullah, dia belum pernah berperang selamanya. Maksudnya dia belum pernah angkat senjata melawan pemerintah zalim. Cuma dia punya keyakinan itu menyebabkan para ulama melarang kaum muslimin belajar darinya. Perhatikan jemaah sekalian, satu penyimpangan akidah tetapi besar penyimpangannya menyebabkan dia dianggap sesat sehingga para ulama melarang umat untuk belajar darinya. Di sini dapat kita ambil pelajaran yang dipilih menjadi para guru untuk mengajarkan akidah atau agama secara umum adalah yang memiliki manhaj yang selamat. Yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa sedikitnya para guru tersebut di masa kita ini. Makanya bersyukurlah apabila Allah mengkaruniakan kepada kita sebuah majelis ilmu yang di situ kita belajar akidah yang benar berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Baik. Kemudian beliau berkata, wa ayyurakkaza 'alaiha fin najahi war Dan seharusnya yang menjadi inti utama di sekolah-sekolah itu lulus dan tidak lulusnya seorang siswa adalah nilai pelajaran agamanya. Ya. Ini ya, walaupun antum di teknik mesin, ini harus menjadi apa namanya? patokan utama. Ya. Apalagi dalam ilmu-ilmu umum. Ilmu ekonomi, ilmu politik. Ini ilmu-ilmu yang harus dibersihkan dari pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan syariat Islam dan betapa banyak hal tersebut diajarkan di sekolah-sekolah. Ya, banyak sekali yang mereka pelajari dari buku-buku teori-teori orang kafir yang bertentangan dengan syariat Islam. Padahal dalam Islam semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada. Teori-teori ekonomi, politik, negara, pemerintahan. Itu semuanya sudah ada dalam syariat Islam. Iya, dalam apa namanya? bentuk yang lebih baik. Iya. Jamaah sekalian, kita nggak kekurangan orang pintar. Iya kan? Kita hanya kekurangan orang jujur. Orang yang punya komitmen untuk kebaikan masyarakat. Orang yang punya akhlak yang mulia. Itu yang kita kekurangan. Atau yang punya akidah yang benar. Makanya pelajaran agama harus menjadi patokan utama lulus dan tidak lulusnya seseorang. Iya. Ini yang seharusnya. Ini bimbingan ulama. Khilafah ma'alaihi ghalibu waqid dirasat al-manhaji al-yawm. Ini berbeda dengan kenyataan kebanyakan sekolah-sekolah formal hari ini. Iya. Fa inna ilmal aqidah fil ghalib la yuhdha bil ihtimam fi tilka dirasat. Karena sesungguhnya kata beliau ilmu akidah pada kebanyakan di sekolah-sekolah itu tidak diberikan perhatian yang semestinya. Mimma yukhsha min waraihi an yansha'a jilun yajhalul aqidah as-sahihah. Maka dikhawatirkan akibatnya akan tumbuh satu generasi yang tidak mengenal akidah yang benar. Dan itulah kenyataan yang kita saksikan hari ini. Iya. Fayastasigu syirkiyat wal bid'ah wal khurafat wa ya'tabiruha minal akidah. Maka mereka pun terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat-khurafat. Bahkan mereka anggap itulah akidah li'annahu wajada nas 'alaiha wa lam ya'rif butlanaha. Karena mereka mendapati manusia meyakininya dan dia tidak mengetahui kebatilannya. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Yushiku an tanquda ural Islam urwatan urwatan idza nasha fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Hampir-hampir akan terurai ikatan Islam satu persatu apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengerti jahiliyah. Maksudnya dia tidak mempelajari akidah yang benar sehingga dia tidak memahami akidah-akidah yang menyimpang. Maka Islam ini terurai, terlepas satu demi satu sehingga benar-benar tercabut dari masyarakat. Iya. Jadi inilah yang seharusnya ini nasihat para ulama yang seharusnya diterapkan di sekolah-sekolah. Ya. Di samping kata beliau juga diajarkan di masjid-masjid dan di media-media massa seperti di radio dan yang media-media yang lainnya. Apalagi di masa kita ini, masya Allah, begitu mudah kita mengakses media, media-media massa maupun media-media sosial. Ini manfaatkan, ya, Jamaah sekalian, media-media sosial sekarang ini adalah pedang bermata dua. Kalau kita nggak manfaatkan untuk kebaikan, maka kita akan terjerumus di dalam berbagai macam kejelekan. Manfaatkan untuk kebaikan. Ya, manfaatkan untuk kebaikan. Sebarkan yang baik. Hati-hati berbicara di media-media sosial ini. Sebarkan yang baik. Ya. Sebarkan satu ayat, sebarkan satu hadis, sebutkan penjelasan-penjelasan para ulama, manfaatkan media sosial. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, apalagi yang mengandung dosa. Iya. Kemudian, ini bagian yang terakhir insyaallah dalam pasal ini. Beliau menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim memiliki perhatian yang besar terhadap akidah yang benar. Terutama akidah tauhid. Terutama akidah tauhid yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah rahasianya mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih surat Al-Fatihah sebagai ayat yang diwajibkan untuk selalu kita baca dalam solat kita. Ya, tidak kurang dari 17 kali dalam sehari. Kita baca surat ini dan ini satu-satunya surat yang Allah wajibkan karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip akidah yang paling penting terutama terkait dengan tauhid. Iya. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Nuqayyim rahimahullah di dalam surat ini terdapat nama-nama Allah yang paling indah dan yang merupakan nama-nama Allah yang paling tinggi yaitu Allah kemudian Ar-Rabb dan Ar-Rahman ya ditambah lagi dengan Ar-Rahim subhanallah dalam satu surat terdapat beberapa nama Allah dan di dalam nama-nama Allah ini terkandung padanya hakikat akidah Islam contohnya di dalam nama Allah Terkandung padanya hakikat tauhidul uluhiyah, yaitu kewajiban memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Karena Allah itu artinya zul uluhiyah yang berhak disembah. Hubban wa ta'ziman dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu artinya Allah. Al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Kalau ar-rabb apa artinya ar-rabb? Ar-rabb itu adalah yang terkumpul padanya tiga sifat yaitu al-khalqu wal mulku wat tadbir penciptaan penguasaan dan pengaturan dan seluruh sifat-sifat Allah yang lainnya beredar pada tiga sifat ar-rob ini Allah yang menciptakan segala sesuatunya Allah yang mengaturnya, Allah yang menguasainya. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allah yang menciptakan rezeki. Allah yang menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan. Bahkan Allah yang menciptakan diri kita dan amalan kita sekaligus. Demikian pula Allah yang yang menguasainya dan yang mengaturnya. Insyaallah taala nanti akan datang pembahasan lebih detail tentang makna ar-rabb ya yang terkandung padanya tauhid rububiyah. Iya. Demikian pula dalam surat Al-Fatihah terdapat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini ayat yang paling penting di dalam Al-Qur'anul Karim. Padanya terdapat hakikat penghambaan. Ya, hakikat penghambaan. Iyyaka na'budu hanya kepadamu kami beribadah. Kemudian padanya terdapat kebutuhan terbesar manusia, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iya. Ini kebutuhan terbesar manusia. Insyaallah taala pada kesempatan yang lain kita akan menjabarkan lebih luas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah telah menulis sebuah kitab ya, kitab yang tebal tidak kurang dari tiga atau empat jilid yang berjudul Madarijus Salikin Baina Manazili Iyaka Na'budu Iya Iyaka Nasta'in Cuman mengupas satu ayat kana budu Wa kana sta'in Dan itu terdapat dalam surat Al-Fatihah Belum lagi kita lihat ayat-ayat yang lain Malik Din Itu masih terkait dengan sifat-sifat Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin terkait dengan keyakinan terhadap Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin semuanya tentang Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah, engkau telah berikan kenikmatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ini akidah terkait dengan Yahudi dan Nasrani. Yang Allah murkai itu adalah Yahudi dan yang sesat itu adalah Nasrani. Ini secara garis besar uh, isi surat Al-Fatihah terkait dengan permasalahan akidah yang sangat penting sekali. Iya, insyaallah taala kesempatan yang lain kita bahas lebih detail makna dan kandungan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah terutama ayat ia kena na'budu wa iya kena nasta'in. Baik. Bahkan Imam Al-Qayyim rahimahullah memberikan kesimpulan seluruh ayat Al-Qur'an berbicara tentang tauhid. Akidah yang paling mendasar yaitu mentauhidkan Allah memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meyakini hanya Dia satu-satunya yang patut untuk disembah, Selainnya adalah sesembahan yang batil. Iya. Kenapa demikian? Kenapa Imam Nukaim rahimahullah mengambil kesimpulan demikian? Iya. Sebab Al-Quran itu berbicara tentang beberapa perkara. Hakikat seluruh isi Al-Quran. Ya. Berbicara tentang lima perkara, nggak keluar daripada itu. Yang pertama adalah pengabaran tentang Allah dan tentang nama-nama serta sifat-sifatnya. Ini disebut tauhid rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Allah nanti akan datang pembahasan lebih detail tentang makna tauhid ini. Ini bagian Al-Qur'an yang pertama. Berbicara tentang Allah, tentang nama-namanya dan tentang sifat-sifatnya. Maka ini masuk dalam dua macam tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Kemudian isi Al-Qur'an yang kedua adalah berbicara tentang kewajiban beribadah hanya kepada Allah dan ajakan untuk menyembah hanya kepada Allah serta mengingkari penyembahan kepada selainnya. Ini adalah tauhidul uluhiyah. Maka inilah tiga macam tauhid. Ya. Tauhid rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah. Allah nanti akan datang bab yang akan menjelaskan lebih detail tiga macam tauhid ini. Baik. Ini isi Al-Qur'an yang kedua. Kemudian, isi Al-Qur'an yang ketiga adalah berbicara tentang hukum-hukum. Tentang hukum-hukum. Tentang salat, puasa, zakat dan lain sebagainya baik terkait ibadah maupun terkait muamalat. Masya Allah. Belum selesai udah banyak nih. Maka hukum-hukum ini disebut mukammilatut tauhid. Penyempurna tauhid. Ingat tadi kita sudah bahas di awal yang bisa merusak tauhid itu ada dua. Siapa yang ingat? Yang merusak tauhid itu ada dua. Apa akhirnya? Yang angkat tangan. Apa tadi atau? Yang merusak tauhid ada dua? Enggak, yang angkat tangan dulu. <laughs> Antum. Siapa namanya antum? Hmm. Fadil, masya Allah, bagus sekali nama antum. Fadil, apa artinya Fadil? Fadil artinya syirik besar. <laughs> Baik. Apa yang bisa merusak akidah? Tadi kita katakan ada dua. Apa yang pertama? Secara garis besar ya. Belum merinci secara garis besar. Syirik besar dan syirik kecil. Itu benar tapi masih kurang tepat. Ada jawaban lain. Secara garis besar dulu. Jangan buat jangan berikan jawaban yang rinci. Ahsan tabarakallahu fi. Ini yang merusak akidah secara garis besar. Ada yang dapat menghancurkan atau merusak sampai ke akar-akarnya, artinya hilang sama sekali. Atau dengan kata lain orangnya murtad. Dan ada yang mengurangi kesempurnaannya, artinya dia masih muslim tapi sesat. Iya. Nah, kalau kita mau rinci baru kita contohkan. Contohnya yang merusak sampai ke akarnya adalah syirik besar. Tapi bukan hanya syirik besar, kufur besar juga. Nah, kalau mau rinci lagi, nah ini sabar. Kita akan pelajari kitab ini. Ya, apa saja yang termasuk kategori syirik besar, apa saja yang termasuk kategori kufur besar. Iya. Baik. Nah itu. Makanya di sini Dua pembicaraan yang pertama dalam Al-Quran, yang satu berbicara tentang pokok tauhid, akar tauhid, yang satu berbicara tentang penyempurna tauhid. Dipaham ya? Ya. Kalau penyempurna tauhid ini hilang, berarti hilang kesempurnaan. Tapi kalau pokok tauhid ini hilang, musnah tauhid. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tiga poin ya, pembicaraan Al-Quran. Yang pertama, yang kedua tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu pokok tauhid. Nah, yang ketiga tentang hukum-hukum. Itu adalah penyempurna tauhid. Iya. Baik. Itu pembicaraan Al-Qur'an yang ketiga. Tadi saya katakan ada berapa yang kita mau sebutkan? Lima. Sekarang yang keempat. Al-Quran berbicara tentang kisah para nabi dan rasul alaihi wassalam dan pengikut-pengikut para nabi dan rasul. Bagaimana perjuangan mereka di dunia dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itu isi Al-Quran yang keempat. Maka kisah ini adalah kisah tentang ahlu tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan memperjuangkan tauhid. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Al-Quran berbicara tentang para penentang para rasul. Orang-orang yang menentang para rasul. Dan bagaimana akibat buruk yang Allah timpakan kepada mereka. Maka ini adalah pembicaraan tentang penentang tauhid. Kesimpulannya apa? Semua isi Al-Quran berbicara tentang tauhid. Apapun ayat yang antum buka tidak keluar dari lima ini. Ya, tidak keluar dari lima ini. Diingat ini ya. ya. Insya Allah yang nggak mencatat hafal ini. Ya. Insya Allah kita tes nanti. Ya. Keluar di ujian ini, nggak lulus antum. Kalau nggak jawab dengan benar. Baik. Walhamdulillah kita sudah selesai dari pasal ini. Semoga dengan memahami ini kita lebih bersemangat lagi untuk mempelajari akidah yang benar. Insyaallah taala kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang dari dompet dulu. Apa maksudnya? Tauhid setengah-setengah. Dan bagaimana contohnya? Kalau yang kayak Syiah, Khawarij tadi jadi bagaimana akidahnya? Kalau setengah-setengah berarti mereka memiliki akidah sahihah dan akidah fasidah. Baik. Yang kita maksudkan pada pertemuan yang lalu tentang golongan-golongan yang mereka itu sebagian akidah yang mereka yakini itu benar. Sebagian lagi menyimpang. Sebagian lagi salah. Ya. Dan ini ada hubungannya dengan penjelasan kita tadi. keyakinan sebagian itu ada yang bisa sampai merusak sampai ke akar-akarnya, ada pula yang tidak merusak sampai ke akarnya, namun merusak kesempurnaannya. Ya. Contohnya, mereka masih memiliki akidah yang benar. Pada umumnya mereka masih meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan yang benar. Itu kan akidah yang benar. Itu pada umumnya orang-orang yang menyimpang itu. Mereka masih yakin Allah satu-satunya sesembahan yang benar. Iya. Mereka juga yakin Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman yang dengannya Allah menutup risalahnya. Ya. Tetapi di antara mereka kemudian memiliki akidah-akidah yang lain. Di mana akidah-akidah tersebut yang fasidah, yang menyimpang, yang sesat, yang rusak itu menghancurkan seluruh akidah mereka. Menjadikannya tidak sah atau dengan kata lain menyebabkan murtad. Contohnya apa? Sebagian orang-orang Syiah yang meyakini Ali bin Abi Thalib adalah sesembahan mereka. Dan di masa Ali bin Abi Thalib sendiri sebagaimana diantaranya disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa Sejarah para Khalifah. Beliau menyebutkan di masa Ali sendiri orang-orang Syiah yang berkeyakinan seperti ini dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Diberikan hukuman mati dengan cara dibakar. Kenapa? Karena sudah kafir. Dan beliau adalah pemerintah di masa itu. Pemerintah wajib memberikan hukuman mati orang yang melakukan kekufuran atau orang yang murtad. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dinahu faqtuluh." Siapa yang menukar agamanya, bunuhlah dia. Tapi ini bukan kewajiban setiap orang, ini kewajiban pemerintah. Ya, adapun tugas kita masyarakat hanyalah berdakwah. Yang menerapkan hukuman mati seperti ini adalah pemerintah. Ya. Maka di masa Ali bin Abi Thalib, orang-orang Syiah ini sampai dibakar oleh beliau. Tapi subhanallah, lihat bagaimana tipuan syaitan. Ketika mereka mau diberikan hukuman mati, hukuman bicara dengan cara dibakar, mereka bukan sadar malah tambah sesat. Apa yang mereka katakan? Ya, mereka bilang ternyata dia betul-betul Tuhan. Ya. Tuhan itu kan mengazab dengan api, ya, dengan neraka. Ternyata dia betul-betul Tuhan. Naudzubillah. Ya. Kemudian ada orang-orang Syiah di masa itu mereka tidak sampai berkeyakinan Ali sebagai sesembahan mereka. Tapi mereka memiliki keyakinan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Nah ini contoh tingkatan Syiah. Syiah itu nggak satu sekte, mereka bersekte-sekte. Nah orang-orang yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, apa hukuman yang diberikan oleh Ali? Dicambuk 80 kali cambukan. Seperti cambukan para pendusta. Iya. Jadi ini contoh dalam satu kelompok yang disebut Syiah saja keyakinan mereka berbeda-beda. Walaupun di masa ini hampir-hampir semuanya punya keyakinan Ali sebagai sesembahan mereka. Tapi jemaah sekalian, ada yang menyadari dan ada yang tidak sadar. Contohnya yang tidak sadar, mereka berdoa kepada Ali. Dan dia nggak menganggap itu ibadah. Dan dia tidak mengakui itu berarti dia sudah menyamakan Ali dengan Allah. Bahkan bukan hanya kepada Ali mereka berdoa. Kepada 12 keturunan beliau, 12 generasi Ali bin Abi Thalib yang mereka anggap sebagai imam mereka, mereka juga berdoa kepadanya. Tidak jarang mereka sebut dalam doa mereka, "Ya Ali, ya Hussein. Minta kepada Ali dan Hussein. Dan mereka meyakini Ali dan keturunannya itu serta imam-imam mereka mengetahui perkara gaib ini juga termasuk kesyirikan yang menghapuskan akidahnya sampai ke dasar-dasarnya. Ya, artinya menyebabkan murtad. Kenapa? Karena itu syirik, syirik besar. Baik. Nah, hampir semua orang Syiah di masa ini seperti itu. Iya. Nah, ini contoh. Ya, contoh lain, tadi sudah kita berikan contoh Khawarij. Keyakinan bolehnya memberontak kepada para penguasa muslim yang zalim. Bukan yang adil ya. Kalau yang adil mereka juga tahu, nggak boleh. Sekarang kita berbicara yang zalim. Insyaallah taala ini akan datang pembahasannya lebih detail. Surat Ad-Dumar ayat ke-65. Jika menyekutukan Allah terhapus amalannya dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jikalau kasusnya seperti di atas bagaimana? Ya kalau termasuk kategori syirik terhapus seluruh amalan. Makanya inilah pentingnya mempelajari akidah agar kita mengetahui penyimpangan itu mana yang termasuk kategori syirik dan mana yang menyimpang sesat tapi nggak bisa dihukumi sebagai syirik. Iya. Bahkan kita juga harus tahu orang muslim yang sudah melakukan amalan yang termasuk kategori syirik itu nggak otomatis menjadi kafir. Kapan dia disebut kafir? Insya Allah akan datang babnya. Bagaimana cara yang terbaik dalam membuat proyek kemanusiaan khususnya pada saudara kita baik di Syam maupun di Indonesia? Hubungkan pada tauhid. Memperhatikan saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan itu bagian penting dari tauhid. Itu konsekuensi daripada tauhid. Ya. Konsekuensi daripada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Di antara dasar tauhid, pokok utama tauhid adalah cinta kepada Allah. Maka sudah sepatutnya kita juga mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Itu dasar dan pokok tauhid. Cinta kepada Allah dan mencintai orang-orang yang Allah cintai. Siapa yang Allah cintai? Kaum mukminin.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 Allah mengatakan tentang sahabat. Dan orang-orang yang datang setelah mereka yaitu setelah Muhajirin dan Ansar mereka berdoa, wahai Rob kami, ampunilah kami. Dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya, perhatikan. Orang-orang yang bersaudara dalam keimanan. Dan janganlah engkau menjadikan di hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang. Ini doa orang-orang yang beriman. Ya, Doa agar senantiasa mencintai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuntutan tauhid, konsekuensi daripada tauhid. Tauhid itu dasarnya cinta kepada Allah. Maka kita pun harus mencintai siapa orang yang Allah cintai sebagaimana kita harus membenci orang yang Allah benci. Ya, maka kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai satu kebaikan untuk dirinya. Maka dia pun cinta kebaikan itu ada pada saudaranya. Iya. Subhanallah, itu kesempurnaan iman. Itu konsekuensi tauhid, konsekuensi keimanan. Iya. Jadi kita bantu siapa saja kaum muslimin yang membutuhkan. Bagaimana cara mengajak orang dalam hal kebaikan namun kita sebagai temannya merasa sungkan? Apalagi kepada keluarga. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita. Ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ayyatakallama bil haqq idza alimahu janganlah seseorang itu dihalangi oleh rasa segan kepada manusia rasa hormat rasa nggak enak kepada manusia untuk mengucapkan yang hak apabila dia telah mengetahuinya kenapa jamaah sekalian karena kalau dia segan kepada manusia untuk berbicara yang hak menunjukkan orang itu lebih dia muliakan daripada Allah. Ini menunjukkan tauhidnya rusak. Tauhidnya kurang. Ya. Dia mau menyampaikan yang hak tapi enggak enak. Segan, dia lebih tua dari saya. Atau dia jabatannya lebih tinggi. Nah, inilah jemaah sekalian pentingnya kita belajar iman yang benar. Akidah yang benar. Ya. Agar kita punya keberanian di jalan Allah agar kita lebih memuliakan Allah daripada makhluknya. Ya. Namun tentunya kita sampaikan dengan baik, dengan bahasa yang santun dan dengan ilmiah agar orang itu mau menerima. Itu pada dasarnya dakwah. Dakwah itu dengan kelembutan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wala yunzau an syai'in illa syana." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Dan tidaklah dia terdapat pada sesuatu, dia dihilangkan dari sesuatu kecuali dia akan menjelekkannya. Ya. Jadi jemaah sekalian, meskipun antum penampilannya sunnah, tapi hilang kelembutan, maka jadi jelek. Jadi jelek dalam pandangan orang. Penampilannya Masya Allah baik, memang seharusnya. Tapi hilang kelembutan, maka jadi jelek. Ini ingat selalu pesan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kelembutan itu apabila ada pada sesuatu dia akan menghiasinya. Jangankan yang baik jemaah sekalian, yang jelek, yang sesat kalau dihiasi dengan kelembutan banyak orang tertipu, iya kan? Banyak orang terjerumus dalam aliran sesat. Kenapa? Yang mengajaknya, masya Allah, bahasanya santun banget, ya. Penampilannya, tingkah lakunya, akhlaknya mulia banget sama orang, padahal sesat. Iya. Kalau orang belajar akidah nggak akan tertipu. Baik. Berikanlah nasihat Ustadz mengenai bagaimana cara beramal dengan mendekati amal sahabat. Misal dalam hal tidak merasa bangga dengan amal. Yang paling utama kita mulai dengan ilmu. Mempelajari ilmu agama. Mempelajari akidah yang benar. Iman yang benar. Memperbaiki keimanan kita. Menguatkan tauhid kita. Itulah kunci untuk beramal seperti amalan para sahabat. Terutama dari sisi keikhlasan dan menjauhi penyakit-penyakit hatinya. Tidak lain orang yang terjerumus dalam penyakit-penyakit hati seperti ria, sombong, ujub, itu asalnya dari kerusakan akidah, dari kelemahan iman. Itu pokok permasalahan. Ya, dari kelemahan iman. Maka dengan mempelajari akidah yang benar terutama dalam permasalahan tauhid akan uh, menjadikan amalan kita baik. Nasihati kami Ustadz bagaimana mahasiswa yang kemungkinan baru mulai mempelajari akidah yang benar. Bersemangat dalam mempelajari akidah yang benar. Dan continue. Ya. Belajar terus menerus. Jangan sampai putus. Ya. Belajar terus menerus, jangan sampai putus. Ya. Itu lebih baik daripada kita belajar banyak-banyak hari ini, besok sudah nggak ada lagi. Ya. Sedikit-sedikit kita pelajari, tapi kita pelajari terus dan usahakan paling tidak kita selesaikan satu kitab. Kemudian kita berpindah kepada kitab yang lain yang lebih tinggi lagi. Ya. Itu caranya belajar. Kita selesaikan satu kitab tahap demi tahap. Ya, sesuai dengan tingkatannya. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Dialah yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita untuk memahami akidah yang benar dan untuk mempelajari agama Islam dan dialah yang maha mampu memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkannya serta istiqamah bukan hanya semasa kita di kampus ini tetapi sampai akhir hayat kita makanya di samping kita berusaha bersemangat dalam menuntut ilmu Kemudian tetap terus-menerus kita iringi dengan doa. Sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Perhatikanlah ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangatlah untuk meraih yang bermanfaat. Walaupun ini mencakup manfaat dunia maupun akhirat. Namun tentunya yang lebih penting untuk akhirat. Kemudian setelah itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah wala ta'jaz dan jangan kamu lemah. Iya. Ini tiga prinsip utama untuk meraih kesuksesan. Semangat dalam beraktivitas, meminta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Optimis. Jangan lemah. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, hendaklah kita berusaha mengamalkan setiap ilmu yang kita ketahui. Dan juga jangan lupa kita punya kewajiban untuk berdakwah, sampaikan. Ya. Sampaikan dakwah. Sampaikan kepada teman-teman antum di kelas, di tempat kos, sampaikan kebaikan. Ya, ucapkan yang hak. Itu bagian dari menolong agama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Pertama pelajari Yang kedua amalkan Yang ketiga sampaikan Itu dia menolong agama Allah Maka apabila kita menolong agama Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan Pertolongan kepada kita Dan mengukuhkan kaki kita Ya Kemudian jemaah sekalian Perhatikan dengan siapa kita bergaul Bergaul dekat, bergaul akrab Ya Janganlah bergaul dengan orang-orang yang senang dengan perbuatan maksiat. Ya. Hendaklah saling uh, bergaul dan tolong menolong, bekerja sama dengan orang-orang yang baik, orang-orang saleh, yang punya semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sekarang ini sangat berpengaruh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Almaru ala dini khalili." Falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung sahabat dekatnya. Maka lihat siapa yang kalian akan jadikan sahabat dekatnya. Iya. Jadi saling nasihat menasihati dan saling tolong menolong di dalam kebaikan. Bolehkah berdoa dengan syair-syair Arab? Sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Walaupun tidak bisa dihukumi bid'ah, tetapi bisa mengantarkan kepada bid'ah. Seperti kalau dilakukan terus-menerus, kemudian sampai-sampai dianggap itu bagian dari syariat, maka saat itu menjadi bid'ah. Ya. Sebaiknya dihindari. Karena ucapan syair-syair yang dibuat manusia itu pasti ada saatnya kita baca sesuatu yang mengandung kesalahan. Bahkan bisa jadi fatal. Ya, kesalahannya yaitu mengandung penyimpangan akidah bahkan kesyirikan. Ya. Seperti syair-syair yang mereka biasa baca di dalam eh, perayaan-perayaan uh, tertentu. Ya. Ada sebuah syair yang berbunyi, Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda, hudu, inda hadithil amam. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ya. Ini jelas-jelas merusak akidah ketika aku ditimpa musibah yang merata. Ini biasa mereka baca dalam perayaan-perayaan tertentu. Ya. Ini syair yang mengandung penghormatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan cara melampaui batas. Tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu. Ini syirik. Ya. Yang bisa melindungi kita dari segala mara bahaya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ini contoh penggunaan syair-syair yang bisa menjerumuskan kepada Eh, kesyirikan. Dan juga kalau kita baca doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah akan kita dapati segala sesuatu yang kita butuhkan sudah ada. Kalau begitu, buat apa kita bikin-bikin sendiri? atau buat apa kita repot-repot menghafal syair? Kenapa nggak kita hafal doa dari Al-Quran dan Sunnah? Iya, itu sudah mencukupi, sudah sangat mencukupi. Ya, silakan di perhatikan dipelajari doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah, itu sudah sangat mencukupi. Bahkan para ulama menyusun buku khusus doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi lebih mudah kita, nggak perlu kita buka Al-Quran seluruhnya kemudian kita kumpulkan mana saja ayat yang mengandung doa atau mana kita buka buku hadis yang besar kemudian kita kumpulkan mana hadis yang mengandung doa. Para ulama sudah membantu kita. Membuat kitab khusus isinya semuanya doa. Contohnya yang sangat praktis, kitab yang berjudul Hisnul Muslim min adhkaril kitab was sunnah. Artinya adalah benteng muslim dari zikir-zikir Al-Quran dan sunnah yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ya. Dan ini buku sudah diterjemahkan banyak sekali di Indonesia. Dan mudah sekali antum dapat e di apa namanya di internet di Google ya tanya sama Mbah Google ya. dia tahu semua itu dan juga dalam format Android itu ada terjemahannya ada teks Arabnya dan terjemahannya lengkap sudah buat apa ngapalin syair ya ini sudah bagus ya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah itu contoh kitab yang praktis mau lebih luas lagi lebih apa namanya Eh, banyak lagi baca Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Iya. Cari yang sudah uh, diteliti oleh Syekh Al-Albani, hadis-hadisnya yang sahih. Baik. insyaallah kita sampai jam 5 ya. Jam lima lewat sedikit. Bagaimana bentuk beramal tanpa ilmu? Contoh kasus dalam hal solat kita tidak mengetahui perintah wajibnya solat dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi kita hanya mengetahui bahwa solat itu wajib dari guru ataupun dari orang tertentu yang kita dengar. Begitu juga dengan tata cara solat. Kita hanya mengikuti orang-orang lain yang kita anggap paham tentang solat. Apakah kasus di atas termasuk beramal tanpa ilmu? Pertama, tentang kewajiban solat. Ini adalah ilmu yang dikatakan para ulama termasuk al-ma'lum minad din bid darurah. Satu ilmu yang sangat darurat yang sudah diketahui bagian dari agama. Iya. Artinya seorang muslim sudah pasti tahu kalau dia tinggal di negeri muslim kecuali dia tinggal di negeri kafir kemudian dia masuk Islam dia nggak hijrah ya. kalau dia tinggal di negeri muslim dia pasti tahu setiap umat Islam ya. Dan dia pasti mengerti ilmu ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia tinggal di negeri Muslim, ya. termasuk rukun Islam yang lima, ini termasuk dalam ilmu yang kita sebutkan itu tadi. Ya. Jadi untuk mengetahui hal ini tidak dipersyaratkan dia menghafalkan dalilnya. Yang penting dia tahu saja. Itu adalah wajib. Ini yang pertama tentang kewajiban sholat. Makanya orang yang mengingkari kewajiban sholat itu kafir dia. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, ini contoh pembatal syahadat, pembatal keislaman. Iya, mengingkari kewajiban sholat. Kenapa? Karena kalau dia tinggal di negeri muslim, masa dia nggak tahu kewajiban sholat? Dia hidup di negeri muslim. Ya. Kecuali kalau dia tinggal di negeri kafir dan dia baru masuk Islam. Dia belum tahu sholat itu wajib, kemudian dia ingkari. Nah, ini orang ini yang disebut dengan orang yang memiliki udur. Memiliki alasan yang benar untuk dia belum dapat dikafirkan secara langsung sampai ditegakkan hujah atasnya. Baik. Kemudian yang berikutnya tentang tata cara sholat. Bagaimana tata cara sholat? Nah, pertama sekali kita diwajibkan untuk belajar. Dan namanya belajar harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui seorang guru. Apabila kita belajar hadis atau belajar Al-Quran dari seorang guru, walaupun kita mungkin belum melihat ilmu itu langsung dari Al-Quran atau da, ataupun dari As-Sunnah, tapi kita dengarkan. Guru menyampaikan kepada kita ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Kemudian kita ikuti. Maka kita termasuk orang yang ittiba. Mengamalkan berdasarkan ilmu yaitu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau kita mampu melakukannya, wajib kita lakukan. Nah, ada golongan yang kedua. Dia ikuti dia belajar dari seorang guru dan dia ikuti guru tersebut tapi nggak menyebutkan ilmunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Namun dia ikuti begitu saja. Itu disebut dengan taklid namanya. Beda ya? Yang tadi mengajar dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, yang kedua mengajarkan begini cara sholat, tapi dia gak sedikit pun menyebut Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita ikuti begitu saja, Gak kritis. Ini jangan-jangan gak ada contohnya, tidak dari Al-Quran dan tidak pula dari Sunnah. Maka itu disebut dengan taklid, ikut-ikutan. Yang pertama dianjurkan, yang kedua tidak dibolehkan. Namun kata para ulama taklid itu ikut-ikutan itu ya, ikut-ikutan nggak belajar betul-betul belajar itu seperti orang makan babi. Artinya kalau memang dia nggak mampu belajar sama sekali baru boleh dia taklid. Iya. Nah, mungkin kita berikan contoh itu tadi orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam kita jelaskan dalilnya panjang lebar dia jadi bingung. Iya kan? Jelaskan yang praktis. Sholat ini gerakannya seperti ini, kamu harus baca ini, setelah itu seperti ini. Dia belum mampu belajar. Tapi seiring waktu dia harus belajar. Iya. Seperti orang makan babi. Ini permisalan yang disebutkan para ulama. Taklid itu seperti orang makan babi. Hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat. Iya. Jadi barangkali demikian. Insya Allah lebih detail antum akan pelajari dalam uh, pelajaran fikih. Mungkin ini terakhir Apakah kita wajib mengingkari sikap pemimpin yang menzalimi rakyatnya? Bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara yang berada di Syam? Apakah kita boleh mengambil tindakan berjihad di sana? Atau cukup bersabar dan mendoakan mereka? Melihat sikap pemerintah yang menutup-nutupi informasi tentang mereka, malah sampai mendukung musuh-musuh Islam. Ya. Apabila pemimpin atau pemerintah di satu negeri, kita nggak berbicara pemerintah secara khusus, tapi secara umum, pemerintah di satu negeri. Melakukan satu kesalahan, satu penyimpangan di dalam agama, satu penyimpangan di dalam syariat. Maka wajib bagi kita mengingkari. Wajib, siapapun itu, wajib bagi kita mengingkari. Iya. Tetapi mengingkari itu ada caranya. Jangan kita mengingkari kemungkaran justru malah memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Iya. Ini termasuk uh, kebodohan orang-orang yang mengingkari kemungkaran. Mereka mengingkari kemungkaran malah memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya apa? Mengingkari kemungkaran penguasa dengan cara demonstrasi. Dengan cara menyebarkan aib-aib pemerintah di media massa. Ini justru mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Apa yang menunjukkan itu mungkarnya lebih besar? Banyak. Yang pertama, itu adalah metodenya orang-orang kafir. Maka ketika kita mengikuti metode ini, kita sudah termasuk orang yang bertasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Padahal Nabi SAW bersabda, mentasyabbah di biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, dia adalah bagian dari mereka. Yang kedua, itu adalah metodenya ahlul bid'ah yang disebut dengan golongan khawarij. Mereka lah di dalam Islam yang pertama mencetuskan metode ini. Silakan baca dalam sejarah. Yang pertama melakukan metode ini adalah nenek moyang khawarij yang bernama Dzul Khuwaisirah. Tatkala dia memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan yang menurutnya telah melakukan kemungkaran. Walaupun yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu bukan kemungkaran, namun dia menganggapnya kemungkaran. Kemudian dia berkata di khalayak ramai, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu belum berlaku adil. Sampai Nabi SAW mengatakan celaka engkau kalau saya nggak bisa berlaku adil, siapa lagi yang bisa berlaku adil? Kalau saya saja kamu tuduh nggak berlaku adil. Kalau begitu nggak ada orang yang bisa berlaku adil. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, hadis ini menunjukkan mengingkari penguasa secara terang-terangan atau menyebarkan aib-aib pemerintah di khalayak ramai adalah termasuk kategori pemberontakan. Ya. Makanya pemberontakan itu ada dua bentuk pemberontakan dengan senjata dan kata-kata. Dan ulama seluruhnya sepakat pemberontakan terhadap pemerintah yang zalim itu hukumnya haram. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Itu hukumnya haram. Yang zalim ya, kita nggak berbicara yang adil. Kalau yang adil mereka juga sudah paham. Sekarang kita berbicara pemerintah yang zalim. Insya Allah nanti suatu saat kita akan bahas lebih detail. Iya. Akan datang babnya. Baik. Uh, jadi demikian. Itu contoh kemudaratan. Kemudaratannya lebih besar. Bahkan bisa lebih daripada itu jemaah sekalian, kemudaratannya. Itu kemudaratan yang terkait dengan agama. Itu sudah mudarat sekali. Tasyabuh dengan orang-orang kafir dan mengikuti jalan ahlul bid'ah. Khawarij. Karena mengikuti jalan mereka menyebabkan kita keluar dari ahlus sunnah. Iya. Nah, ada juga kemudaratan yang bisa menimpa dunia kita. Dan ini bukan teori, sudah terjadi. Yaitu apa? Terjadinya kerusakan berupa pembunuhan dan kehancuran harta benda. Akibat dari apa? Orang-orang yang tidak sabar menghadapi kemungkaran penguasa. Lalu mereka ingin segera angkat senjata atau paling tidak dengan demonstrasi. Ya, Betul yang dilakukan pemerintah zalim itu salah. Apa yang mereka lakukan? Membunuh rakyatnya sendiri. Bahkan mengebom, hancur semua harta benda. Ya, seperti yang terjadi di mana? Di Mesir, di Tunisia, di Libya. Ya. Itu kan yang terjadi di Yaman. Ya. Mereka memberontak terhadap penguasa yang zalim. Ya, di Yaman sebelum ini ya, sebelum apa namanya? Uh, presiden yang sekarang ya sebelum pemberontak yang baru-baru saja jatuh yaitu Presiden Ali Abdullah Saleh dahulu ya. mereka memberontak kemudian dibalas mereka melakukan demonstrasi di jalan-jalan kemudian apa yang pembalasannya dibom mereka ya diroket dirudal betul itu salah tapi siapa yang mengakibatkan iya. ya ya mengakibatkan ya orang yang turun ke jalan harusnya sabar. Dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, pemimpin zalim itu adalah azab Allah. Jadi pada hakikatnya kita dikuasakan pemimpin yang zalim oleh Allah itu bagian dari azab Allah kepada kita. Dan azab Allah nggak mungkin dihadapi dengan kekuatan kita, nggak mungkin. Kalau begitu dihadapi dengan apa? taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk berdoa kepadanya. Itu jalannya. Itu jalan yang benar. Menghadapi kemungkaran para penguasa. Dan kalau kita mampu menasehati, sampaikan secara langsung. Itu caranya. Bukan kita dari jauh berteriak-teriak di jalan atau menulis di media sosial. Ya, pemerintah ini sudah begini begitu, ini salah besar. Ya, termasuk jangan antum tanyakan di majelis umum seperti ini. Ya. Pertanyaan yang di situ mengandung apa namanya? celaan terhadap pemerintah. Ya. Nggak ada manfaatnya itu. Manfaatnya adalah kalau antum datang ketemu langsung sampaikan nasihat ataupun melalui media tertentu. Ya, punya nomor HP Pak SBY. Eh Pak SBY. Ya. ya. Pak siapa sekarang? Pak Jokowi. Kalau punya, ya telepon. Pak, saya mau ngomong sebentar. Ya. Atau kirim SMS. Intinya, sampaikan tidak secara terbuka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat yang mulia Iyad bin Ganam radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha sultan, sultan falyubdihi alaniyatan." ولكن ليأخذ بيده فليخلو به وإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang ingin menasehati penguasa janganlah dia tampakkan terang-terangan ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam entah mereka pernah dengarkan atau per, atau enggak pernah dengar sama sekali kita heran dengan uh, mungkin kalau enggak dia mengatasnamakan Islam masih mending, tapi ini mengatasnamakan Islam. Pernahkah mereka mendengar hadis ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia sampaikan terang-terangan, tetapi pegang tangannya, diajak menyepi lalu sampaikan. Kalau diterima, itu yang diharapkan. Kalau tidak, sudah. Kalau ti kalau tidak diterima, sudah sampai di situ kewajibannya. Jangan maksa lagi. Iya. Jangan melakukan aksi-aksi yang lain selain daripada berdoa. Iya. Dan saya punya cukup banyak tulisan-tulisan tentang tema ini. Mungkin antum bisa lihat di apa namanya website ana. Ya. Biar lebih jelas. Insya Allah taala nanti akan datang juga uh, penjelasan lebih detail bab yang terkait dengan permasalahan-permasalahan ini. Ya mungkin orang agak sulit memahami, tapi kalau kita baca dalil-dalil dan penjelasan para ulama, insya Allah kita akan paham. Iya. Mohon maaf yang ini belum bisa terjawab Waktu kita membatasi InsyaAllah ta'ala kita jawab pada kesempatan yang akan datang Semoga ada manfaatnya Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh